Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun keluarga besar sekolah menengah kejuruan SMK Plus Mitahul Iksan Itakullah Aqbilu dinal Islam Fa innahu hakun Wa ghayruhu dolalun wa kufran Al-Mukarramun Para alim ulama Waraslatul anbiya Nuku pribadas di pihormat Wabilusus Keluarga besar SMK Plus Miftahul Islam Bapak guru yang saya banggakan dan ibu guru yang saya idam-idamkan Apunten anu kasuhun tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patulah patali waktos parantos wungi Kiai ajengan upami ngaos wengi teh resiko narada ageng anu kahiji mubalikna rada ripu anu kadua mustamina sok tunuh anu katilu hasil natara pugu anu kaopat salempang kasiangan sholat subuh jalmi anuku melentang hirup di alam dunia pasti akan menghadapi ujian, tantangan, rintangan ayah jalmi anu diuji ku Allah ku kesehatan saha contohna Nabi Ayub alaihissalam dia sakit kusta dia lefra diusir ke masyarakat bisi penyakitna tepa sadayana istrina gugat serai tewe ke pengadilan agama mun ayah harita kabe kayak ngerak rag talakti Nabi Ayub hanya istri pertama yang tetap setia kupingken ibu-ibu nu punya ahma angerwe dening nu kolot kolot kene lain cekuring ya Madinah sejarah Nabi Ayub ujlah mengasingkan diri di guha Dina hiji waktos Nabi Ayub alaihissalam hoyong tua artos nate ditampik ke tukang dagang patula patali sieun aya panyawat teh pak dina eta acis menetes air mata berlinang Nabi Ayub diuji ku Allah dalam bentuk kesehatan di dia ge aya jengan jalmi anu diuji ku kesehatan kusta lefra stroke diabetes asam urat kolesterol darah tinggi, kanker rahim, kanker payudara. Nabi Ayub sakit tetap ibadah. Jadi lamun di lembur iya ayah jelma anu gering te ibadah salah hujahnya tidak diterima. Dak Nabi Ayub gering oge i ibadah. Yang kedua ada orang yang diuji dengan anak. Masa saya harus mempergunakan huruf kosam? Wallahi billahi tallahi Nabi Nuh berdakwah begitu lama Nabi Nuh berdakwah bergebu-gebu anaknya kan antur haka ayah ujian mapa awak cager budak bader sel ku anak teh ya Allah kamari masantren kasuka bumi balik yang Ramalina kita kuliah teu anges angeus haye di Bandung wisuda acan kesal ku anak teh kesal waktu na ngaji kalakah cicing di warnet waktu na sholat berjamaah kalakah main PS kesal ku anak atau ngadengekan ngaji nanti bari nyarane weh da kertengenah hati kesal ku anak ampurannya akan nyararane mata nyarane ge keur kesal ku ada nggak yang diuji oleh anak banyak anak nama Bagir berprestasi ranking 1 kemarin ikut musabaqah tilawatil Quran juara kahiji tingkat provinsi Banten kemarin ngilu Musabakoh qiraatil kutub lomba baca kitab kuning juara kahiji dalam kajian biki seperti Sapina dan Patul Muin anakna pinter awakna cak. diuji ku Allah salakina teh soleh anangan musuh kesel aku salah kita di penta duit tegablak alina kopeah gocap yang nyin epan hari epan inoi tongkol krohto nok yang meniko koneng na ari anak dam yang baslup cek anak naing daripada jadi budak mending jadi lauk ayah nuk itu ternyata kan salah ece. ya hiduplah hidup ayah nu diuji ku salaki ya. wallahi billahi tallahi ada ujian boga salah kita hayang na boga milik boga rezeki kita nabung atau hayang umroh memeh maut boga salah kita ya memeh ngalaksanakan ibadah haji teh cing atau ayeun teh umroh umroh heula memeh mah Bu, Ibu, kesal aku salaki boga milik boga rezeki dengan mulian malu. hari manu make epan segala rupa nok puyu make salada sangkan seorang nolol isuk-isuk dimandian bari dipoe kena hari pamajikan jadi huntu diantar kesel tak salah kita dah dedeh kena ke manuk daripada kagarwa ayah nu gitu minantu ece ya pastilah yang namanya ujian Ayah salah kina soleh, Daik sodako Daik impak Daik jariah budakna ranking kahiji berprestasi soleh dan soleh sabik dan berkualitas diuji ku Allah pemajikan seperti Nabi Lut alaihissalam ujian dalam bentuk istri kesel ku pemajikan man apa kau yang, Tupperware nganyuk, Sophie Martin nganyuk, Duster nganyuk, sarebu sapoe imah kuatan leduk ku tukang kiribir sertifikasi cair beak dipakai nalangan tabungan ayam gitu, nyata nah, teteh pemajikan bapak ialah hidup ngarannya pasti ada tang pasti ada rin pasti ada uci pasti ada cop betul salaki solehah pemajikan soleh budak sabik berkualitas diuji oleh Allah dalam bentuk miskin budak hayang kuliah ka UIN budak hayang kuliah ka UNPAD budak hayang kuliah ka IBP otak pinter, ulus kurang miskin dalam kehidupan batur mah imah make parabola imah kan para seuneu yang lu batur imah minimalis ieu kalah kabilik himis Betul mah kuda gini ke mobil nate es kudo yang ada dorong es cincau. Betul mah tingali gogo brok nake make kamper kayu jati ditutup nate gablek da pukul jelema bengat. Yang mah mate teh balangsa tina jengjeng. Ditutup nake malaran. cara gablok goblok dengekeun nubung har goblok goblok pantau dibuka dapurna kori. hari ngaji hayang kos jujun hari amplop lemah red hanya tinggali mualila kieu nama Mana lah poin kang cina anak ngaji ya kanu di dibere kuyuhan daek. Benae orang macing teh ikhlas. Ibu, ibu ada kan ujian seperti itu? Dalam bentuk kemis? Dalam bentuk penyak? Anukuan? Anuku pamaji? Anuku salak? Ayah nunggu dulu rajengan. Wallahi billahi tallahi. Nabi Ayub alaihissalam dibenci oleh saudaranya. Digebruskan ke sumur. Bebeja ke yang Yusuf didaangku serigala. Karena ke hirup kiai. Ayah wae ujian tantangan cobaan teh. Dulur ngancam kalau badi dege demi Allah anu tedur anu te akut yang dulur lain beja perebut warisan buat baut bang kena bang kenu te akut yang dulur Ayo dulur jadi dengan ari dengan jadi dulur lebaran daratang nah ari saya So, aing ayo ngegeblek dulur teh sawah digarap imah di cicingan ari warisan teh dibagi ke ayah nu gitu ya tahu amane baik dengarkan Tong budak ini mahasiswa. Kak. Apabila kita dihadapi hal-hal seperti itu, ATM Allah tempat meminta. Jangan sampai salah kaprah diuji dengan kesakitan, aral. Inna ibil makna harfu taukid. Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Apabila Bapak sakit, sabar. Ciparat hancur lebur dosa kalau kita sabar lamun teu aral mun gering teh bidan ulah karasana hayo we ngayer omota dokter uh mahal we hungkul angker ah, batu kain sabar gering teh diinum kabeh obat batukna cek kaki nah si ujang tebak tebatuk cager modar Cing sabar atuh ngadang ubar teh tiga kali satu imah dihakan sabotol Orang nggak sabar dibenci oleh Allah. Sing sabar. Boga salah king usep wae parekoskeun wae jujur. Kalau kamu diparahu saya teh beli. Sing sabar, sing sabar ulah aral. Sabar kayak kasalah kita rumah tangga jeung si kemajuan kamajuan hayang maju aja. Ngilu sakana truk, ngilu. Ngilu juga bayang, ngilu maju sia saruan ajeng salaki nu merah ajeng sia cenah teu mawa hoki batur tingali gogobrok aralus sia mah mawa balangsak majikan teh balik sia kabaya anakku mah gobok dua anak aing mah teu ngajurukeun ari TV jeung lamari gonok ini milik mana? bawa tapi bawa lamari bawa budak aing ngelong atuh ngenong nggak bisa dengan kasar harus dengan sab itu jelema ayeuna mah ari gering-geringan loba nama Eh, dititah ke pengajian mah ibu pada ke madrasah eh ke bahasa sehan ibu pada ke pengawasan ih manawa manawi ya teman seueur istri kalian ibu pada ke madrasah pengawasan eh hari si halo halodo teh hujan laleur diberewek ku Allah halo do, dah kalah kaun doeng sih mah budak gidik otw oh tuan we Sarwana jeng salakina, saya mau tanya, ke masjid berapa kilo jarak tempuhnya? Anu allah allah setengah jam Allah tapi hese suku tadi dipakai kamar sigit beja jalan cenah benar tapi ini musab sih cecalang cengan sama ada kamar sigit nyadari awak nyadari ini sambun naik musab mah daguan oh kering sama lain musab cecalang cengan lain seri saya eling jadi nggak ada lah alasan kalau orang sakit tidak beribadah. Wong Nabi Ayub saja sakit beribadah. hara rese itu tata black akbar pengajian hadir nggak ngadengi kenungkul dan udunan itu. oh orangnya nyaho yang kenungkul sorry sorry mana mau udunan tuh sakit eh sorry Eli ngeco sabar hei sak. Nah. betul tak ulah aral ngadidik budaknya gitu tak pendidikan berkarakter. Akrimu daku muliakan anakmu bukan dengan kasar mendidik anak. Imai kabudak awas ya mengarah rokok. ari guru waduh waduh sama waduh waduh. Ari kabudak ulang ngarokok ari guru waduh waduh waduh waduh. Wah terak saya temu moal babenger kitu oge. Ayeuna mah lain ku cungur lengku ku sasorongot lain ku huakaok lain ku gublak kaplok keteladanan etika akhlak kul karimah benar dengekeun nih waduh waduh isna mah kobar udah kurang ngerokok manehna waduh waduh anak di babajikan ka anak kudu busana muslimah, kudu busana muslimah tutup orat. Hari ece kudu bulan. Awewe ayeuna mari ari kiung teu si Androk merosot. Selama main nama areling nak kukur saja. Jika nunggu sama eh, rakyat tiong ah. Percaya aing ah. Beres pedilaan demi nage aing nyaho. Harut. Ararat. Bayung. Anak apa nusa pakai tiung di nutara, nutara pakai tiung hek make nyeng soal. Ah. Nutara pakai tiung mah nyeng eh tadi omekan ya Atuh kan nyahoan Wah kayak apa majikan satu deh ya, eh. Aduh ke saya teh omekan ya anak Kurang harus balik Ya kera eh, cuma ini imitan Sap Ngadidik budak kudu sap lima budak teh diciwitan Gerak Jangan wae saja nuk budak macam Teh budak nanti gering, cek hidung nanti rek mam. Yang abon. Yang apal. ya ku mamahnya. Anaknya ngomong, ah cager nyiwit. Ya, nggak bisa lah, sab. Jadi pendawa kudu sabar. Deket, deket, prek. Ya. Jam 10 aing ini Sakit, jadi rimu. Ah sabar wedang, kayak ditambahkan. Ibu. Ibu. Jadi lamun aya masalah sab yang memberikan taufik hidayah dan inayah itu Allah. Setingkat Nabi Allah Ibrahim Khalilullah tidak bisa memberikan hidayah. Muhammad Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh kanan anak durhaka, betul tidak? Sing sabar aing ngaulak ngawuruk barudak teh. Sosorongot, kopolotot, kabudak, kopamajikan, molotot kuat we. Mata pamajikan nanti begang, dah dipolototan we. Ampuranya kan barega. Dipariksa ke bidan normal. Dicek ke dokter awal penyakit. Penasaran awak teh pegang pegang teh. Di rongsang teh ke rumah sakit Palabuhan Ratu. di teh kamar salaki keur molotot. Ampunan kan barega. Ronsen anjing. Dicek tembok begang. Tu di itu bareng lagi minta ngerti rongsan isukan kanco bilang dong sama suami tidak ada kekerasan dalam rumah bahasa itu dalam kitab risalatun Nikalanya lah nahi haram lo menampar wajah haram menampar dada nggak boleh kiai istri mah harus dilindungi betul pandang dong istri penuh dengan kasih malam malam tuh pegangan tuh dah senajan gus pakai dari eh, negeri oke ayo dipolototan wae mah ampurannya kan barokah tidak ada kekerasan dalam rumah pandang dong anak dan istri penuh dengan kasih jagalah jadul teman jagalah istri jangan kau sakiti Tangisan istri, tangisan bidadari. Bengekon sekali. Waduh, waduh. Sok bareng. Jagalah istri, jangan tangisan, tangisan. Bidadari. Jagalah suami, jangan kau hianati. Berilah izin kalau berpoligami. Anak yang riwas ya. Ayo ya? nah, iya, jalan manuku nafsu lain ku ilmu teh. Dengekeun, dengekeun. Yang tidak boleh cina demi Allah. Yang tidak boleh selingkuh, yang haram adalah mesum poligami dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak dilarang. Dengan kena jangan hukum kudu jelas. Ainu nyano saya diomong-omong, ainu jina diantep. Nu harus ada sanksi hukum. Yang mesum, yang selingkuh. Ainu ke kegeber diomong-omong. Sebalang yang dah kasih cerita dah. Lain bohong. Ari kiai nyanung saya diomong-omong, artis Cina diantep. So kamari ayah artis nu di penjara kalah kabeki laku nah kiai nyandung teu laku urang itu teu hayang sieun teu laku urang ge hayang tak luak oke sudah nainu herang ah mak ah bu sab, yang kedua malam malah nah besok saya sekarang nginep di pondok pesantren aswati Ibiyah di Pelabuhan Ratu saya nginep di sana nggak jadi nginep di anak Sawarna enggak, di pondok aja. Dulu kan sama-sama pesantren di Manonjaya, Tasikmalaya, Kiai Haji Khairafandi. Fandi. Saya dulu kalau sekolah asli dan pesantrennya pertama Samsul Ulum, Gunung Puyuh, Sukabumi, Jalan Bayangkara, serencana. Baik, Ibu tolong didengar. Yang pertama harus sab yang kedua ajengan Kiai namun ayam masalah dibaca Al-Quran wal mustadfirina bil asar hendaklah memperbanyak istighfar nah mungkin kunaonnya anak orang teh itu ya Allah ya karim masalah tempo dulu kita lebih dari itu pepeling berura buruk-buruk itu papan jati hade goreng anak seorang nak melap cabe jadi cabe melap bonteng jadi bonteng nu hade bakal menang nu hade nu goreng bakal menang nu goreng kenapa anak seperti ini mungkin ibu dulu seperti itu gitu ya orang punya masa lalu masing-masing seurkeun istighfar ya Allah Wal mustagfirina bil asar hendaklah kau istighfar sebelum melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar munajat ke Allah setengah opat gugah dialingan ku hayam oh, oh, oh, ulah jongjon ulah sare geura nyaring tos setengah opat na tahajud tos waktosna kia mulai tos waktosna muhasabah tos waktosna istighfar diperpanjang awal waktu sholat berjamaah di masjid biar ada ketenangan dan keberkahan sholatlah berjamaah di masjid apalagi dahsyatnya keutamaan sholat subuh berjamaah masya Allah ya karim salah satu sholat yang dihadiri oleh malaikat adalah sholat subuh tidak ada sholat yang lain kecuali sholat subuh yang dua kali dikumandangkan azannya baca itu dalam kitab kenapa sholat subuh kok kumandang azannya satu azan awal kan Betul? Bapak pergi haji, selalu ada adan awal kalau di Madinatul Munawara, di Mekah, di Mesir, di Palestina, saya beberapa kali pergi ke Timur Tengah, selalu dikumandangkan azan awal. Saking padilah keutamaan subuh hebat. Yang kedua ada azan, ya kan? Yang kedua azan subuh, yang kedua kan azan awal. Nggak ada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dua kali azan. Ya mah di adanan, di kongkorongakan. Ya Allah, sarare. Weh cek jelema nu teh eling tah saha nu cek hayam demi Allah aing teh memperkosa aing naik lapor aing ka KPK dipitnah wae cek hayam teh nyaring ulah kajong kalah ka saha nu reuneuh ah nyata oh hayam teh nyerieun hatena teh ku teh jelema eh, mah ngahakanan beas rakim teu jadi omong ku aing. Dibagi kon ka duluur na we jeung ka barajana ari nu pake nu miskin teu narima. Besel aing ku jelema ceuk hayam. Aing ceuk ceuk hayam, curhat ceuk ka sapi. Dengekeun sok ngakan raskin. Ceuk hayam, aing ceuk kurang. Cuk sapi teh ah mana mati bangkit itu aing nu nyeri hati mah ku jelema moal isuk eh, aing mah susu di alaan di gomel di kawin teu. Bu. Ibu. Hei. Ibu. Inginkan derajat mulia makomah mahmuda. Namun hirup hayang mulia, hirup hayang nangtung kudur wadiu. Ya mari hirup hayang mulia, hari tahajud. Nah, bisa. Babengeer siapa batur ahli sunnah wal jamaah, ahli kalakuan ahli bid'ah wal gagabah. Ahli sunnah wal jamaah itu ahli melaksanakan sunnah. Tahajud. Kacai. Ari ngahudangkeun salaki teh lain ku nafsu ku ilmu. Allahu akbar Allahu akbar. Salaki teh hudang kasiangan sanes. Tersekap setengah opat geura munajat ka Allah geura tahajud kitu ngahudangkeun teh. Ya mah ngahudangkeun ku nafsu komo ku suku hudang seteh molor. masalah kita maneh mah teu sopan. Daripada ku suku ngahudangkeun meneh keneh ku susu hudang. Oh, nek saya tidak lagi kina saya teh temuan haram semen kata tangga ulah teh betul. Oh, di tangga saya di eneng eneng, ayo salah kini diantep error sih mah. Oh, aja ini mah teu areli, eh nu Cina diantep nyandung diomong-omong sebal dah kasih aja teh. Oh, lain beja lain cenah awewe ayeuna gareuli sia rek KTK. Ande gararining kalau arti imah basa tuh di nama Syafi'i. Wanita solehah kalau pergi keluar rumah harus seperti hantu. Tapi apabila Anda duduk di depan suami, Anda harus cantik seperti ratu. Eh, tahu bener kan? Ah, Dayus ya, awewe aing mah hari hareupeun salaki sia tidak hantu. Ktk, kasakola, kapaun, OTW, kapasar, pasar, golis yang model ratu. Sarap ini KWW tidak. Orang ini ktk, TK aduh make lipstik Ines. Anis beak sia ka heboh penanya penengenya udah pons ayah pons nu berem tilu genep nu koneng dua delapan wardah ayah ti wardah mustika ratu purbasari haslin ih tilu ribuan ngelain es eta awewe di karoli si rek perpasahan rekateka minyak wangi identik dengan alkohol tiung soya elsata jeng robani sepatu donatello jeng bebop tas blueberry hmm, hmm, hmm. anda keluar rumah mempercantik diri dengan maksud dan tujuan ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan suami haram hukum hantu ayah ada pensalaki kudu gelis pada ratu tetan benar ahli sunnah wal jamaah mah makan warti mah karoli ya sama repret ke baju ini ngari sare hari boy salaki ku dastar isoa kayaknya pohok dastar nanti di kamal Iya direk saina malam Jumat tadi kan malam Jumat tadi nanti malam Jumat beres ngaji teh cium tangan ka salaki wanita yang mencium tangan suami kan sama dengan mencium hajar aswad Provinsi Banten menunggu pergi haji Kabupaten Lembakan ya 9 tahun loh 8 tahun paling cepat Ojo teh balik cantang tos biasa nyium hajar aswan. Ojo hayang nyium hajar aswan. Ayo nak teh balik ciuman salah kita kedua. Tuh salah kita eling eling eling eling. Istighfar yang kiai inung siah kasar rumah. Eh, biasa kita tarara cium tangan, tara. Ojo asoknya cium tangan. Awewe ayeuna mah ciga angkot. Kumaha setoran. <laughs> Adi diberi duit sajuta mah ngadangkak mau molor siga bakakak. Bere we duit gocap nyengeng sia mah. Itu eta arek moal haleudang. Teuing awewe ini mah malatre sarebalna teh eh. Salaki meuli emas, mel salaki meuli emas, anting liontin gengge, Meli spray my love kintakun eterna, Meli tium zoya elzata, Melissa Frey, My Love, King Takun Eterna, iya tadi pasar si abalanya nek kuci hanut. <laughs> Ayo salah kira ngomong nek mani lain, he kalauat. Sebel kasih aja teh dah. Hei, kalau arti mah teh kudu cigahan. Namun salah salaki kudu gelis pada rat. Nah, gitu. Taina teh malam Jumat kek make lipstik, ayeuna teh nu Ines anu rasa strawberry. Waktu molor siang akan cilok nyerang salah maneh nyandung lewe pejuku mana diantep tadi servis sebelahnya ada servis salah kita mual ke lain hati atuh balik sholat isya teh kasalah kita arek mamam rek memem arek tuang rek tumpak ah pada cai pada nyai kudu itu kasalah kita lain buat baut bang kenap bang kenung Lebaran lebaranilah kene taraweh acan tadarus acan terus ngomong asalaki meni baju teh ayo nak nungtut nungtut mungkin mata roreng bulan kiri bulan puasa teh sok cara rapet, eh, kita tak sering kita baca eh, eh. hei wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah awewe nuningali salaki ku dedeh kunyah kue saruam ningali Baitullah Baitul atik tetep salah kita kuda punya aku heman sarwa jeng ningali Ka'bah kalau salah kita hidup apa jika Ka'bah <laughs> hampurannya akan hari hidup atau dateng hidup kumahangan ngus hidung ah wacai ah. ibu perbanyak istik Ya Rabbi bil Mustafa makosidana Wabir lana wasi al-karomi Ah, ya tak munajat Soli sunatan tahajud rakata ini lillahi ta'ala Allahu Akbar Kita sudah berwudu suami masih tidur percikan air wudhu ketika Fatimah membangunkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah Aisyah membangunkan sang suami Muhammad Rasulullah dengan persikan air wudhu gitu ngahudang ke salah kita ucai sama saya mer udang saya sahur muah muar beresan salah kita sahur pingsan lain ku nafsu atau segala rugake ku ilmu kamu ku suku bu bapak jujur berapa orang yang tadi malam melaksanakan sholat tahajud nyata tung hara rese ari hirup hayang mulia ari amal petot ah. yang kedua kalau kita ada masalah masalah ya karim subhanallah selain kita harus sabar selain kita harus melaksanakan dan membaca isti salat bersama awal waktu di masjid dalam kitab durah sungguh akan menyelesaikan masalah yang ini kenal laki-laki laki-laki entong awe-awe laki laki laki entong awewe Barang siapa yang tidak sholatnya berjamaah, bahasa itu dalam kitab Durok, Allah barokatan min kasbihim. Allah akan member, mengangkat keberkahan hartamu bagi mereka yang tidak berjamaah. Ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ay sholat di imah, ahli bid'ah wal gagabah, dengekan. Ahli sunnah wal jamaah itu sholatnya harus berjamaah. Dimas, awal, ya, mengomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ahli sholat di imah. Dari mana dasar hukumnya saya mau tanya? Setelah rupa teh kudu ku ilmu, lain ku nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, ha, ingin nyaulin komat. Hayang teh masih kiat, undun Ngong adan teh undun, Timpa kopi gudai mantap. Batur masih kiat, kopi. Keras salah kita teh. Sal, ada bagas salah kita teh rasakan hayo boga pila boga kapal pesiar boga hotel tidak akan berkah kalau tidak sholat berjamaah wallahi billahi tallahi bagi mereka yang tidak sholatnya berjamaah akan banyak orang yang meninggal tidak membawa iman Islam dengarkan tadi nak kitab baca itu dalam kitab Kipayatul Akhyar iman Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan banyak nanti orang yang meninggal tidak membawa iman Islam kemarin di Jogja ada orang yang meninggal akibat minum oplosan betul Bapak tahu kemarin di Jakarta ada orang yang meninggal akibat tawuran. Nauzu? Mana putra putri siswa SMK? Mana saya mau tanya? Hei, bersama ke masjid. Katanya SMA plus. Plusnya plus apa maksudnya plus teh naon? Ah. Waktu sholat Bang beng berong sama dekat masih gitu. Aku di sini. Cok imam teh kau ada di sana ya plus gitu batur ngaji sapina batur muin kelaka main PS satan bisa main PS PS itu permainan setan sete batur ngarang ngaji Kalau kau cerdok di warnet download anak-anak kata nggak tidak sama narkoba betul narkoba no narkoba bala-bala yes aku sete sekali deh ya narkoba bala-bala oplosan yes kokosan yes. hasil ke halal ya narkoba no. bala-bala no. oplosan yes. kokosan yes. tawuran yes. yes. intisari yes. adem sari yes. jablay yes. janda yes. baik janda yes ayah mana di dia ini anu bener ayah itu Rana ngora. Rana kolot lihat. Rana ngora nu rupa, ngora ge goreng mah era mawa. Ayah rana ngora. Hade rupa. lo bana. Da ngora ge blangsak mah boga. Nun ayah rana ngora hade rupa cenah dihareup jadi kiai teh seger. Ieu mah nini nini bau durukan. Eh. Hei, salatnya berzah, awal Dimas ah menerima ngaji lah Pak Haji tara ngebahas politik-politik lah politik teh pohon nuletik lah menang itu menang ya gitu menang sorangan mati ngejo lah mensaukur janji manismu leh aspal aspal renewal lah Oh, saya memang ngaji, wengus ngaji, sholat ke masjid, berjak. Ah. Ulah nggak bohong. Di lamun maut di sholat di mana? Masjid. Hmm? Masjid. Dimas ya. Aliker hirup taraka masih gitu ngaliwat ke masih gitu cek masih gitu pak guru kalapan atuh cai cai uh si kasep berhirup taraka masih gitu ari ngos mahot pangharap manyir Oh, sate mayit mani harup anjanya ho geblek eta mayit terdepan cekar pete amang kamana wae jadi si eta mah masih geus sakali we bubuhan maot aya anu kitu nyata minantu ojo sarori sarori sabu kumaneh sebal ayo, aing kurirum satara kamasi kita geus maot terbebani soal aing jeung teu sopan nyamai teh batu nangtung ngagoler satara kitu soal teh mah teh nya sopan. Da angernya sana jangan utara oke, taraoge. Ayo sana ieu cara tara ka masigit nang nguseup wae ya di mana mau urang salkeun di laut. oh iya, maneh salat di ditu ieu teh harayang ieu. Ah ieu iya, mah ka sawah wae jeung ka kebon wae di mana mau urang salatkeun nang galengan. Oh ngajajan jeung keuyeub sia salat. Dengekeun ka masigit sadangan macul sia malak cau ngaduk-duk sia mah. Mau sana pun cau tuh mau teh ditu tuh. Gitu, Gelo, aing ada bebenger sakabatur ahli sunah wal jamaah di salat di imah. Eh. Da kuring mah asli di Sukabumi pun bapak mah di leuweung datar si badak, inung kuring di ditu tuh. Di si anyur. Bapak teh guru SD, papangi jeung mawar bodas. Ayo mah mawar berduri ya. Cek. Cek. Ini mah salat cina kamas. Apalagi salat subuh kan salat bardeng kan, salat yang dihadiri oleh malaikat tuh. Apalagi subuh, apalagi sub di hari Jum. Ah, masjid coba isukan teh. Saya tong dibere salakin untuk ke masjid mantap aja balong, sih. Salah semua ayah hayang nawe hunkul sih ke masjid mau mual. Baru lama aku palu kupalupu papan ku jeng jeng dah gitu, baru lamanya cak benar masih kipas lama aku palupu ku papan ku jeng jeng hanap lagi kulah gering balong eh, beres sholat teh sarerik baheula mah lain emut kadosa irungnya kan cepet palupu masih gini ini makan halus pakai kaligrafi pakai karpet pakai neon eh, sholat maghrib tilu jajar sholat isya dua jajar sholat subuh dua duaan jajar anu adan itu anu koma tuh oh, jadi imam makmum ngadoa ngaminan ente kemana ente eta eta mebes ya mah wajar konte sholat subuh poe kos tengah kena podeng kan dibuka sih dan jelman utara tarakan masjid mah rumah wajah nate beda nu sok ka masjid mah umur 40 genep ge kasep we nah sama kene leuka aing aing Bawa itu teh. Hei, salat bersak. Nah, buktikan lah jangan. Tahun sabaraha jangan ke Mekah? Tahun berapa? 2002. 2002. Tamatu ifrat kiron hajinya. Tamatu. harus menyembelih satu ekor kambing kandang. Iya. Maklum. Maklum Arab maklum. Guys, anda maklum Arab. Di Mekah padang pasir. Tapi cai jam-jam itu pernah saat demi Allah. Ya sok ada yang cai jam-jam saat. Orang pergi umroh, orang pergi haji bawa air jam-jam rata-rata 5 liter. Seluruh dunia bawa air jam-jam. Tuh, tuh pernah saat berkah salat berjamaah awal waktu di Masjid Nabawi Syarif dan di Masjidil Haram. Di urang kamari harodo tilu bulan, bener tuh? Modal gampang obe ya. Modal mah broot. Obe Robon sia modal di kebon sia ah, itu barokah mendengikan saya teh ayo jukut loba di itu dia tinggi jukut jukut jukut doma Barekang di Mekah jukut jarang tapi doma punta sapi kabir ada kue semia Tiga li doma teh baradam debu batu kalau berkah diurang jukut di itu di doma Barekang nu ngarit na leuwih pegang ti doma karunya <laughs> aduh eh, aing doma 60 nu ngarit 40 kilo hamburannya kalau bargangnya Nah, masih kiat atau hirup teh yang barokah mah. Gali kiai model ajengan. poe eh, ngawurukan santri ah. Isuk-isuk Safina Fatul Mu'in Imriti. Berang Kailani Johan Maknon. Beting tafsir, itu kasir fi dilalil Quran cangadeng ya ya eh, jangan Kiai Balangsak sok kira Kiai Balangsak oh eh, Kiai nu Balangsak tinggali Kiai mah ke tara usaha sampingna tinggal itu BHS gamis garini sorban gararaya, raya batu bacan batu cantik nan ece eh, buka salaki ah majarkan teh kepala sekolah majarkan teh cair sertifikasi teh samping kohok ah teh kohok kumahangan waduh, gali kiai mah tara usaha benar tak samping nanti ngali arah lulus PHS lain menang meli setiap pamer tinu maot kamu lamun maot teh sok resep dah mana ini orang mayan mau benghar garten sanu bade ngamalian kena uah kena amang sanu bade ngiring ka makam ngarilu baru dak nangkel karena pasaran nangkel di makam aya duit sholat ge daya solawatan tapi kanu balangsat mang mang anu maot wah eh wah tuh mang innalillahi ada kamanian mah mah ayah rapat eueun nu ngamanian euy mandi sorangan datang ke makam eueuh kali kita beda dape daheuh kulian nah, main mah teh turun ai hujan sia teh dengekeun jelema nu ngabeda-beda jelema disiksa ku Allah dengan perbedaan siksa yang dahsyat kenapa telah membedakan ciptaan Allah sok beda-beda sarua kabeh di hadapan Allah mah benar teu ayahnya nu kitu sok beda-beda jelema ayahnya dengekeun lanceuk urang tah Awas lah, hei ibu, adik kanu sak mau HP kan adik kanu beung datang sih kau nangan, beunang sarua, kamu kanu teu boga mah kudu leuwih geten, benar tuh, Terus sab jelma ini mah beda-beda. Sarua kabeh lah mungga Allah mah yang membedakan adalah hati dan amal soleh. Lain pangkat, lain jabatan, lain harta, lain kekayaan. Demi Allah hanya amal soleh saja. Ulah sok beda-beda jelma. Kanu beungar datang ngalayan kanu teu maruh ngaruh moal Sebal aing mah hadiah geus sakodong aing balangsak mah datang pramen. Nah halila Indomie. Ulah. <laughs> Hei salatna kudu berza. Sangkan hatana barok. Sangkan mautna anak iman Islam nusam. Hei anak-anak katakan lagi sama narkoba no betul narkoba. Tauran. Hanya yes iya, tauran. Baru dah ayah nama ongkos pelajar tapi jika preman balik sekolah teh serang <laughs> ayah anjing lompat ya si anjing teh korek nyerang kalau kena naik sih kena tangkal dengekan lugar luat dengekan koir sih teling sahir sih, nu menang jeblos ya ke penjara nu ke rumah sakit rakyat banget peace dong damai Mulai ibu sautik-utik pagi met turun geblek eh, hanya ya pelajar pelajar kita mah bukan prem ya pelajar buku berem koneng hejo ciga aromanis ya juga nu lasun pejuat eta <laughs> celana emon emon anu, pensil masuk ke nake kudu pake kantong kresing Asal ah, kain kata, teh singkatan teh doang kalau badak nggak ngakayo jika nuka babayani minta betul pakai sabuk si aku rantek jika naik tak budak tengah curuna di bengkel ngomong nate Indonesia saware kamu dicari-cari ke sana kemari ya di karepun eror buna LCD na sudah sudah sudah jangan dilio ke gitu hei bapak salat berza salat berza awal wab dimas barok Alhamdulillah eh, kiai. biji kedah sabar nukada kedah seri istik Nukati lo laksanakan sholat berca Amahan ah, tadi ke kuduha Ya eh, Pasalah kina teh kulit macul kulit tanurnya Budak nate sekolah di SMA plus SMK plus Bapak ayah naon tak itu ada gerak-gerak pasalah kita bapak Di lemur mah Hei Iya wah iya kesalah kita gitu, maneh hei hei hei hei yo, yo, maneh nanti ih maneh nanti ngeri sing benar atuh ayah wajar ayah gableng gaji mah ayah ayah uh, tengah gaji ayah mesti bagus ayah mama wakil oh oi mami kemana mami ngoyos ah soal gara-gara teh kumaha saldo cek mereka Kiai Umi, Umi, Umi, wajar lah. Abi, pada kemana Abi? Pada ngawurukan rotinan, wajar dah Kiai. Ayo preman mah tong sok Umi, Umi, bebek. Kayak ya, Umi tatoan ah, nih gelo, bebek. Gitu. Pak, Kulan, sahur Pak Lukman, sholat berjamaahnya awal waktu di masjid, Bapak tadi subuh, Jumat, awal waktu tidak sebelum kumandang azan Bapak sudah itikaf bunga bukan salah kirap kirap kirap bagi apa itu rumah tangga Bapak renang iya. harta bisa nggak menjamin anda hidup bahagia Paji Ustad, McNaun naon jadi pejabat ada dijebloskan ke penjara jadi tuntutan koruptor mah benar tak McNaun naon jadi pejabat hari didakwan ku KPK ah menikah jadi kuli bangunan di daguan ku adukan ngebul ngebul cangkeng hantam aduk terus bengkung ngebul timpa ku coklat ah mantap aing naon jadi pejabat dijebloskan ke kepaka benar coba jujur sama saya ibu-ibu jangan bohong apa harta bisa menjamin anda hidup bahagia rasakan oleh anda wahai wanita Indonesia Tiung Joya mau kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Avanza duit loba sawah lega Angger wae ibu teh batin kasiksa. Sarege teu tibra nyangkena kasur busa. Merekna alga. Da angga teu mirasa. Nyage di rumah makan ampera. lauk nila. Caina aqua belasna pisan sa sabab ngadenge beja ya. salaki kagoda ku budak SMA mata kokoloten ya, jeung jarawat kampura jeung kanu kokoloten lain imah butut teteh hate rajet kumpurannya kumpura ayah cenuk gitu di dia nyata salah kieu eh, Ayah wae da tina salemur teh nu rada begel teh da ayanya ce uh, pokona imana teh aya pantoan pak ayah naon kata Pak Lukman sabar ya pak ya jangan aral halusap ulah kunap tapi kudu kuel sholatnya kudu berzak kudu banyak mempaca istighfar salat tahat, salat duh Pak Bapak rek mana rek sawah pan di masuk ka sawahnya aya sawah tadi dia ya. salah kina teh ini teh ka sawah make kawas pamere gini ti calon Ting calon bupati, calon gubernur, dangus loba nih ngerbe, Eh merekan, contreng, ah contreng kumane. Mama, Bapak angkatnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baiti jannati rumahku surgaku Rumah yang dibacakan salam Rumah yang dipergunakan untuk salat sunnah Rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Sahata imah nusok dipakai gapleh mual barokas ya imah nata Ngabejaan kan nusok gapleh tereh pae Setek kan nusok gapleh tereh pae Hei nusok gapleh tereh Tata tata tata dua paehan Datang teh bolak dua mun. bolak tilu kon. Kan ngadeng ya ini nu panjang umur. Modar. Tapi tak isuk teh gaplek ge nu modar. Aja. Aja. Ece salah kina kasau Mang bapak angkatnya kasawa Bapak titi bisanya hati-hati di jalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini teka salah kina teka sawahnya Mawah teko koneng nih paranting nginum. Panai di urang malamun kasawah sok mawah teko koneng apa tuh nu koneng Pamere tidurna nu ka Mekah Palamun aya nu ka Mekah walimatus safar mere 100 Balik di Mekah mere hayam teteh sok dibere teko lemun tewawa naon di berenate totoongan kacang dua korma opat salah kinate init mah bapak angkatnya ke sawah assalamualaikum waalaikumsalam macul salah di sawah pemajikan abdas kacai pancurana teh curcor cai harerang di papaes malah kemandar kembang warna-warni mata kresep nu ningali mata betah nu nyicingan imahna ge teu make pagar make kibling we jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era pacuran dirojo ke laku kirisi kurudul gening keyep apu batur jelema benghan kaki gigi ku odol ya ku kenteng mata soronoi kanang hayam teh dipakai dipake nyikat gigi batur mamukeunana ge gelombang cinta ieu mah gelombang tsunami Cuma majikan teh usali sunatan duha rakaat tadi lillahi taala. Allahu akbar. Budak sekolah ke SMK salaki keur usaha di sawah pamajikan duha itu yang benar. Ya masalah ki usaha budak sekolah oh. ke SMK malariung sia mangecem rakomongkeun batur ngararumpi. Ayo ngarumpi. Batur duha cebrok semua. Jalan bereak jelema ayeuna mah heula nyaho. Ah tetangga beli termos mana ngabolak bola bong teuing jelema ini mah nyalebret batu beli kulkas muriang ayah kerok ayah kerok di kerok teh teubeurem kalau kamar kulkas teuing main ini mah nyalebret lo ating nonton Haji Muhyiddin mana mah terasap dah Haji Muhyiddin teh heuras kemarin mah dicarekan ku pamajikan anak eta teh punung enong di empok nok <laughs> sok jelema aina mah loba jelema anu kering mikiran batur orang lain senang lu yang susah bener tak? ya orang lain senang dia yang susah. orang lain susah lu senang jangan pret jelema aina mah batur mau motor si hiji wis ada deket warung oh saya teh cenah motor nanyar mun nganyuk ieu dengekeun da moal miluan mayar saya teh rek nanya lamun nganyuk mayar mah Wah cicing atuh nya mah betul nu ya maneh nu lo? dan ukur panas mah kenal pot ha? naon cek kenapa teh jadi ibu nu buah <laughs> teuing jelema enak kitu nyarebret minta batu ini Batura hajat diomongkan, ojo nges kaonangan acan, uang nges kaonangan can acan, ih rama karek balik kebejaan daging liat. Astagfirullah. Hari daging hayang hibu, hari kaonangan lima ribu otak merekanji mereka merekanji selamat datang Unijeng Sumping mohon doa restu 100 ribu hepo 5 ribu liat salahnya dah Karicing, salori, ojo. Ayo daging nah hipu jeruk naga mandarin sauna raja serei hajat lagi di hotel berbintang. Asa kana ngeuna pangantena geulis ngan hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten liat duha salaki ke sekolah teh kasalaki ke sawah teh duha do kiblat arahnya mana sih kiblat ini enak tidak ini ini ini hei amparkeun sajadah Salih senatan duha rokatani lillahi ta'ala Allahu Akbar sadayana malaikat menganggungkan asma Allah ya Rob perkenankan dan kabulkan doanya kurang kali nuju sekolah bari mas santren ya istrina ju duduha salakina nuju ka kasawah. doangna dikabul ya Allah beres salat duha kepan ngadoana tanya kan kieu Allahumma dari rezeki pisama ya Allah kalau memang rezeki di langit turun udah nah pinter ranking kahiji di sekolah diberikan oleh Allah kecerdasan kuliah di Bandung pulang jadi dosen inung bapak bunga buka anak jadi dosen ladang duha lain ngecebrak lain ngarumpi semua duha Allah mainkan dari rezeki bisa mah ya Allah kalau memang rezeki di langit turun eh tasara kikir macul mururat kalapa panti lingkur sia besok duha antara duha mah bom beledung mau salah di sawah pangsil huwain kana bil ardi kalau memang rizki dalam bumi keluar eh tersalah kikun macul kalau keluar nusok duhan nutara duha orai mari hirup hayang bangsa sama duha petot bapak-bapak tadi berapa orang yang duha lain duha duhon udun Simpah <laughs> kopi gudai mantap jenol ponok ya hehehe eh, duh, eh terakhir panitia malam tadi saya ceramah daerah jauh pulang mobil saya kena operasi anak ini operasiannya rasa. anak-anak kalau sekolah pakai hey pakai helm standar nasional Indonesia lain eh, helm juga panyuk sih ya, mah ongko helm juga panyuk tabrakan momon datu benar jatuh di aspal banget rakyat jatuh cinta hati berbunga-bunga kita mobil kuring Pariksa lah izin pak ada pemeriksaan aduh sim ada di supir STNK di dompet dari mana pak tablik akbar pengajian buka bekasi saya bom banyak orang terorisnya sakit manis dibuka teh bagasi ayah bolu ayah bakaka ayah cau ragina kutu mayang kue ali cek polisi bapak dari mana ini banyak makanan habis pengajian pak oh pak ustad hati-hati hati di jalan tayo nage panitia abdi teh bade uing ayah operasi ya kita balik sini teh izin pak ada pemeriksaan siang ada STNK ada dari mana tos ngaos pak dari Gunung Batu SMK Plus Miftahul Isan buka bagasi kosong polisi teh bungus haji tapi itu barang bawah di kurang nu era nah mampuannya uang ngerang ngela Mun lah naon wae atuh da bisa ya operasian ibu tahu nggak Lewi Damar oh saya dari sering Lewi Damar karena ada saudara Lewi Damar uh, ada saudara Lewi Damar Cimarga kan mengaji tadinya sok dibere hayam orang mah bener nau ge. Eh tak urang teu sare ganeng ku hayam. Oh, kok kok kok kok. Tapi teh karangkas pancangnya di Mandala pasar. Uh, lain nanaon neon. Sangka berang ku hayam teh. Oh. Ditinggali teh dina dus hayam teh hiji. Jadi keungeun. Janten pami bade masihan dua aing ari hiji besok bisa disada pak isi orang nanti sampai. punten ya banyak, nya uh, teu lah dua dua dua salut ya baik salut. terakhir anda ingin hidup bahagia Dawa mundur Aludu qabla ta'am yampil pakri. Siapa orang yang berwudu sebelum makan, dia tidak akan miskin dalam kehidupan. Fatimah, mari kita lihat dalam sejarah. Ya Allah, Kenapa sih Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dijamin masuk ke surga? Kunaon Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sudah dijamin masuk ke surga. Kenapa sih Hasan dan Husain anaknya sudah dijamin masuk ke Fatimah sebelum memberikan air susu. Nangis Husain, nangis Hasan. Tidak langsung diberikan air susunya, tapi berwuduk dulu. Eta ahli sunnah wal jamaah. Naik nyusuan budak teh kedah gaduh abdas. Gitu. Papa osok memet dahar Arab dasar lah. Nyata tuh. Boro-boro kuku hab habekan yang palma mana. Aludu qabla nampah wa inda Allah gitu. Ya Allah, kenapa sih Musa Laode 9 tahun kan sudah hafal Quran kan? Juara ketiga kan dia di Mesir, termuda. Bapaknya bukan kiai besar, ibunya bukan pengusaha, tetapi selalu berwudu tatkala sebelum tidur Allahu Akbar dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh itulah ahli sunnah wal jamaah Ibu bawah sok mesare Arab dasar lah ah. pelembab sih emang ngomong banget ayo ya, yang lembut lain pamplas bapak sama we Arab abdas waduh waduh iya. lain abdas waduh aduh wah kena puput bangusnya banget Mau di tiang listrik siapa kuan kayaknya dah. Next sare teh What ah! Waduh what? Hei, mau anak soleh dan soleha. Ali bin Abi Thalib sebelum bersenggama dengan istrinya Fatimah berwudu. Itu yang dianjurkan oleh dalam kitab-kitab salaf soleh. Rasul selalu dawa mutu sampai meninggal dalam keadaan berwudu. Masya Allah ya kalian dawa wudhu. Ali sunat. Asal teteh meh meh sare jumpa majikan Arab dah salah. Kuk no meri dikocek pakai sepriet tak budak nanti budak budak hayam anda kiai kiai cina kunaon anak ayam salah gaul amaron ah, aing nung salah gewal abdas ya terek sarete abdas saya awas sama dahang ngumput heh no meri saya dikocek pakai seperit aladina kapsul irek irek kotak pejuna teh ngurak pas heh cel abdas rek sarete mau tidur apa Mau tidur apa? Mau makan? Masya Allah ya kan. Kemarin di India ada orang yang matanya harus dioperasi. Kata dokternya Anda tidak boleh terkena air wudhu atau tidak ter boleh terkena air. Dia menangis ya Allah. Lebih baik mata saya buta daripada wajah tidak tersentuh air wudhu. Dia berwudhu terus-terusan. Ketika bangun sholat subuh matanya bisa melihat dengan padilah keutamaan wudhu itu. Abdas, dawa mundu, nek tasripan, nek sorokan, nek dagang, abdas, reka sawah abdas. Watisaro tenang tabu, tisarohnya bakal barokah. Tukang tani, kupingkan, abdasila sila memeh kasawah. Bakal barokah tani lah. Ladang tani kabeli mobil Camry model keluari duitnya salamari HP na Blackberry nginum na strawberry bari pamajikan gelis model bidadari bisa melaksanakan ibadah haji ngijinan poligami <laughs> mulai maladang tani rugi timur daki nu huni pamajikan-jika kunti ah, hayang aing osok ah. teteh meme kasarawah harap dasela wudu waduh kasawah teh wudu batak sawah lega ge aku keong amin eh eh dawam wud sok amalkeun coba 40 hari akan ada dahsyatnya ketenangan dalam hati eh Guru tolong didengar. Berwudu dulu sebelum taklim. Kenapa Rasul dakwahnya menyentuh? Mengapa Rasul dakwahnya menyen? Berwudu. Ibu genu tolap teh kedah Arab dasela. Muat siga cai dina daun talas ilmu teh. Ima sajam areling beres karitu deui. Kok baca lemah ainanu STMJ salat terus maksiat jalan. Engkau asal ka masjid tapi nginjemkeun duit kata tangga make bunga ini kan si rentenir tas ahata nusok ini mah ke bank kuriling tah mal barokah dagang nas ya ah. tukang warung biasa nama tetangga kuring injong ke bank kuriling lihat kerupuk nauge besok ini mah kosipa kosipa kosipa teh persis simpan pinjam gitu nih bank kuriling ayatnya kali ya riba haram mal barokah ulang ini mah kosipa ini mah kami toka Masakin yang mitoha teh nu cerek nu beunghar, soalnya lega anak hiji-hijina. Lain si akur beunghar, nu penting mitoha geringan tak etak. Beres hajat mitoha sama pan kena. <laughs> Dawam wood. Bade makan naon? Bade kulam? Bade kasawa? Alhamdulillah. Ilmu itu luas ya Allah. Semoga pengajian ini akan memberatkan timbangan kita nanti ketika di akhirat. Dengan ilmu yang kita amalkan, semoga diwan catatan kehidupan sehari-hari ditampi ku pandangan anu amin. Langkah yang ibu ayunkan ke tempat ini dengan tujuan silaturahim, dengan tujuan untuk talabul ilmi. Semoga langkah menjadikan kita langkah menuju ke surga amin. amin. Bapak dan Ibu hari ngawas mah sanes kulami Anu penting maka harti. Terakhir Pelajar mana Ridona Allah mah tergantung Ridona inung Bapak Mungkarna Allah tergantung mungkarna inung Bapak Bapak benghar inung benghar mah demi Allah anak tesok jadi raja sekolah anak di SMK plus bari mah santren Bapak nama bahela boro-boro yang ngaji kasuka bumi kita pungu inung Bapak jelamat teu ung anakaknya kuliah kaung kos kos koss mawa laptop mawa mobil mauwa motor dah usaha ini pisubalik sore teker anak be so anak ing sobat-coba dokter anak mulia langsung dibawa Ka dokter jengka bidang Bapak peng hari Inung pengngka anakmah jadi raja tapi lamun Bapak na langsak anakna Benghar wadah dasar agama Inung Bapak jadi babu Ungal isuk Inung teman terkenin cuka paon jadi ayo nanti ini aja ngincu nanti sakelas manyai apa paon Ayo sorry saya dah haus ya tuh tinggali benar kalau Bapak Benghar inung Benghar anak jadi raja mah tapi namun mah balang salaki miskin anak benghala udah dasar agama jadi babu inung lain beja ya. ngal isuk inung tangan terken incu KTK pengga duit ge aku incu dipakai meuli lauk cupan anak ka Saudi inung bapak ngurus incu Jadi incu nate aki yang lama mama kedengdinya mama balik mawa onta ayang ayeuna kieu ya. Ayo urang iya. orang ke warungnya, mulai bala-bala diganong ku aku teh ke warung di bebe nyokon tak gendong kemana mana-mana injuna ngomong enak dong mantap dong cangkel aki mani ya? mata kunaon bah surif mawat lain lobang ngopi lo ngagano coba dong aki-aki ngaganong itu tos pantas bapak hek bahasa dina kitab etika. bukan kata saya di dalam Al-Quran seorang anak wakul kaulan karima berkata yang sofan wakul doa anak kudu ngadoakan indung bapak wah billahuma anak teh kudu ngajaga kehormatan jaga kesehatan di usia senja teh lain ngurus incu bahwa ngurus anak, kayaknya ngurus produksi. Celakina nanti kain juna orang urang ka mesel ka anu ka anu ka anu diganong pakina nanti pakai kaos sangsang nomor parah. Kaos nanti karohok dipaku digantung-gantung napaku tujuh balik di warung ten ini naen eh, nunggu sekolot ngais din eh. yang ingin siya guru-guru mau hapekin inung eh, mau hapekin anak siya kak inung awas dah ngomong ke batur ke barudak kudu soleh soleh hari anjir mau hapekin, incu si anak ka inung Petak tuh tinggal ngaji nanti nyalang hunya reta teh lain ngaji carang kan. Oh, siapa tadi omekan? Oke dia omekan nato. Udah beres di dia kayak kekeros aku kumah ini balik di warung Assalamualaikum ibu kak aku istrina Waalaikumsalam bapak nges di mana ya ngai si Aa Ay mama aku naon eta nyata si teteh curi cina incun awewe cek pula ulah Tong di Kinung mane ka Saudi, bapak mane kawin na ya. Beak, wesal dipakai nyandung geblek. Ari aya nanya teteh. Aya wae teteh da. Domba. Kedah sopan kanu janten sep. Anak-anak pulang sekolah baca salam, beri salam. Assalamualaikum. Hei, baca salam, beri salam. asal kebalik sekolah gitu Jawa ini makalah ngadat si maka kolot bapak tong ganeng eta doma naik kanjuru Bapak jua doma aing hayang HP saya sih sok udah ada kakolot hayang HP teu sopan kakolot hayang HP jua doma hayang HP mual sekolah aing mah minggu mah ada pre Geblek pejuh aina teu saropan kakolot hayang motor. Mio anu racing biar gaul gitu men. Cikinu mah teh sebab geus sih. Ah nyata sararwa udah kayak nama ngaradat tuh, ka kalau tuh imita betanya. Eh. Soal aku budak enak, eh, sok nyeri hati, sakapeng mah anak teh. Pelajar, tolong dengar, Anda belum saatnya pakai motor ibu bapak harus tegas ke anak belum saatnya dipanggilkan motor nyah ke anak dedeh ke anak lain ku motor lain ku hp cilaka udah umur san dewasa diberi motor waktu ngaji kegeleyengan akibat bapak tidak tegas dengan kentang, tegas orang tua mah nyah mah ya ke anak lain dipanggilkan motor ngus dewasa mah hek helikopter ke bener tuh kaget kenteng tatangah paling Barudak koyono memotoran, kaditu kadiu boncengan dengan wanita-wanita yang bukan mahrum gitu. Amin. Sing tegas. Kalau teh ka anak udut odot ngomong ka inung ka bapa pangelikeun ah cilaka. Bapak dan Ibu waktu parantos tabuh langkung da kieu geuningan fisik punten ka panitia pilih operasian siap. Muga-mugi naon jadi bikin ayam manfaatnya di ya, SMK sing langkung majeng oh, guru na bapak guru pak kepala didoakan sing biasa umroh sing biasa ngalaksanakan ibadah haji daun saga daun nona katurban daun awi ayana sugan jaga paluk mandi ulam deh. buah pepaya buah kedong-dong maafin dong buah tomat buah petai tamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, eh, tausiah yang begitu dahsyat dan menggembu gebu sampai kita semua bisa tertawa telah dilaksanakan mudah-mudahan ada barokahnya dan sekarang kita ditutup dengan doa yaitu yang akan dipimpin oleh Pak Silahkan.